Antara rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah yaitu surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran 175. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin innama dhalikumus syaitan tidak lain bagi kalian syaitan itu yukhawif menakut-nakuti. Tidak lain bagi kalian syaitan itu menakut-nakuti. Siapa yang syaitan menakut-nakuti awliya'ahu kepada para wali-walinya. Kepada para wali-wali syaitan fala taqafuhum maka jangan kalian takut kepada syaitan. Wa khafuni. Dan takutlah hanya kepadaku. Wa khafuni takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau kalian orang yang imannya benar, takutnya hanya kepada Allah. Bukan kepada setan-setan, Baik setan jin ataupun manusia. Yang mereka itu adalah para wali-walinya setan, Yang mengikuti jejaknya iblis laknatullah. Jangan takut kepada mereka. Ayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin munasabatul khauf di tauhid. Hubungan antara rasa takut dengan tauhid dibawakan ayat ini. Ana min aqsamil khauf mayakunu syirkan munafian di tauhid. Karena memang rasa takut itu bermacam-macam Bahkan ada yang bisa menghilangkan ketauhidan. Maka karena itu barakallahu fik ada rasa takut yang bisa menghilangkan tauhid berarti takut jenis syirik maka di sini dibawakan oleh muallif ayat-ayatnya di antara ayatnya ini Innama syaitan Berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, hubungan ayat dengan bab. <clears throat> Munasabatul ayat bil bab. Apa hubungannya antara babul khauf dengan ayat ini? Naam. Anahu lamma kana al-khauf min ajma' anwa'il ibadah Kata Syekh Soleh Fauzan hafizahullah bahwa tak kala rasa takut termasuk di antara jenis ibadah. Maka tak kala takut termasuk jenis ibadah. Alati yajibu ikhlasuha yang wajib mengikhlaskan itu hanya kepada Allah maka wajib mengikhlaskan takut hanya kepada Allah maka barakallahu fiik tanabbahal musannif musannif mengingatkan dengan ayat ini tanabbahal musannif bihadal bab ala wujubi tentang wajibnya ikhlasuhu lillah mengikhlaskan takut hanya kepada Allah mengikhlaskan takut hanya kepada Allah barakallahu fik karena ada sebagian orang yang dia lebih besar rasa takutnya kepada syaitan kepada berhala sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau mengajak kaumnya untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Syaitan-syaitan yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya tentang apa yang mereka takuti dari berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jal. Nah, maka dibawakan oleh muallif rahimahullah naam eh, ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullah ayat ini. Nah, Selanjutnya ayat ini berbunyi innama dzalikum sighatu hasr. Dalam bahasa Arab disebut bentuk meringkas. Sighatu hasr. Artinya tidak lain. Tidak ada yang lain kecuali bahwa setan itu menakut-nakuti kepada kalian. Memang kerjanya setan ya kerjanya setan ialah menakut-nakuti para wali-walinya. Nah, wal masyaru ilaih dan kalimat isyarah dzalikum itu adalah at-takhwif minal musyrikin. Yang dimaksud menakut-nakuti atas kalian yang dimaksud adalah takwif minal musyrikin. Rasa takut yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik. Hmm. Ketika Nabi perang Uhud dan Nabi terluka, sebagian sahabat gugur. Maka kemudian mereka orang kafir musyrikin pulang ke Mekah. Dan Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk bangkit semangat walaupun terluka, walaupun letih dan capek, kejar mereka. Sampailah mereka di tempat namanya Hamraul Asad. Maka syaitan dari kalangan musyrikin mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhu Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin telah kembali berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian dari mereka. Begitu. Ini ucapan yang di lemparkan oleh orang musyrikin bala tentaranya iblis. Maka Nabi mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Eh? Cukup bagi kami Allah. Yang mencukupi kami adalah Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Jadi tidak ada rasa takut tidak boleh rasa takut muncul di hati orang yang bertauhid. Dengan apa yang dilemparkan dari ucapan musyrikin. Hakada. Makanya, zalikum kalimat innama zalikum za mubtada. Za. Wasyaitan yahtamil ayakuna khabar. Kalimat syaitan dalam ayat ini bisa menjadi uh, eh, khobar mubtada sehingga yukhawif hal berarti tidak lain setan yukhawif keadaannya menakut-nakuti begitu kalau yukhawif menjadi hal jadi tidak lain setan itu keadaannya selalu menakut-nakuti bukan zaman dulu saja ila yaumina hadza sampai hari ini membuat orang takut beragama menjalankan ibadah nah wa yahtamil ayakun atau kemungkinan yang kedua kalimat syaitan sifat sehingga sifatu dalikum sehingga awatfu bayan atau bisa juga atof sebagai penjelas. Sehingga yuhawif khobar mubtada. Yuhawif itu jadi khobar mubtada. Wal makna. Sehingga makna ayat. Mahadat takhwif. Alladhi hasala illa min syaitan yukhawifu awliya'ah. Sehingga makna ayat tidaklah at-takhwif teror yang dilakukan yang terjadi kecuali dari setan yang menakut-nakuti para wali-walinya maka tidaklah rasa takut yang dimunculkan teror yang dilakukan kecuali apa yang terjadi dari setan yang itu menakut-nakuti para wali-walinya. Wali-walinya iblis dari kalangan musyrikin itu selalu menakut-nakuti orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid tidak boleh muncul rasa takut. Fala takhafuhu. Semakin kuat imannya, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Semakin lembek imannya, semakin melemah rasa takutnya kepada Allah. Makanya disebutkan in kuntum mukminin. Ma'asyiral muslimin, saya katakan tadi ketika Ibrahim ditakut-takuti oleh bapaknya, masyarakatnya akibat mengingkari kesyirikan yang terjadi di kaumnya. Fakaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya merasa takut dengan perkara yang kalian lakukan dari kesyirikan? Artinya saya tidak takut dengan berhala kalian. Saya tidak takut dengan apa yang kalian sekutukan dari Allah. Sama sekali tidak takut bagi saya. Wala takhafunakum asraqtum billah dan kalian tidak merasa takut kepada Allah dengan sesuatu yang kalian sekutukan malam yunazil alaikum sultana padahal sesuatu yang kalian sekutukan tidak ada sedikit pun dari kekuasaan Allah yang diturunkan fa'ayul fariqain ahakku bil amni in kuntum ta'lamun dua kelompok ini mana yang lebih merasa aman ha? jika kalian orang yang tahu Orang yang aman itu orang yang bertauhid. Jiwanya merdeka. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang menjadi budaknya setan. Si kalian takut kepada setan tadi. Mana yang lebih berhak merasa aman? Ayul fariqain bil amni. Mana yang lebih berhak merasa aman? Saya yang bertauhid atau kamu yang berbuat syirik kepada Allah. Tentu yang lebih merasa aman orang yang bertauhid. Orang yang menyekutukan Allah tidak pernah merasa aman. Adanya cuma was-was, takut, gelisah, cemas. Suara burung aja jadi takut. Suara burung. Wah, ini bawa sial ini. Na'udzubillah min dalik. Datang bulan Muharram, bulan mulia, bukan bulan siang. Takut. Kaifa? Bagaimana kalian merasa aman? Dengan sesuatu yang kalian berbuat syirik kepada Allah. Maka orang yang bertauhid aman. Allah tidak amanu. Walam yalbisu imanahum bidulmin. Ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman. Tidak mencampuri imannya dengan syirik bagi mereka keamanan. Aman, damai, tenang. Tidak gelisah, tidak takut. Dengan berita-berita yang disampaikan oleh syaitan-syaitan dari bala tentaranya iblis. Tidak takut. Hakada. Maka yuhawif tansibu maf'ulain. Kalimat yukhawifu itu menasobkan dua maf'ul. Al-awal mahduf takdiruhu yukhawifukum. Jadi kalimat yukhawifu fi'il mudhari' yang memiliki dua maf'ul. Maf'ul yang pertama dibuang, dikira-kirakan. Yukhawifukum. Menakut-nakuti kalian. Wal maf'ulus sani maf'ul yang kedua auliya'ahu. Hmm. Menakut-nakuti kalian dan menakut-nakuti para wali-walinya. Jadi yukhawifukum ay yuqi'ul khawfa fi kulubikum minhum. Hmm. Jadi kalau begitu maknanya yukhawifu ae yukhawifukum menakut-nakuti kalian nah artinya menakut-nakuti yuqiul khaufa memasukkan melemparkan rasa takut di mana fi qulubikum di hati kalian minhum dari setan jadi setan melemparkan rasa takut di hati kalian. Iya. Jangan berani-berani lewat di tanah bertuah ini. Hmm. Ada apa-apa nanti kamu? Hakada. Setan menakut-nakuti. Maka itulah yang dilakukan oleh setan menimpakan rasa takut di hati kalian. Auliya'ahu, nah kalau begitu makna auliya'ahu ay ansorohu. Para pembela-pembela setan. Para pasukan seton yang mengusung panji-panji kesyirikan. Hadza alladzina yang al fahsya awal mungkara yang mereka menolong kekejian dan kemungkaran itu setan jadi para wali-wali setan adalah para pembela-pembela setan yang mendukung, membela kekejian dan kemungkaran. Jadi ketika setan membisikkan kepada orang yang terjangkit penyakit homo, laki-laki demen sama laki-laki seperti perempuan, laki-laki demen perempuan, itu bisikan setan. Apakah punya pasukan? Nah, mereka memiliki para pendukungnya. Nah, mereka punya orang-orang yang mendukung dan membela kekejian ini dan kemungkaran yang sangat mungkar di muka bumi. Jangan heran ada pembelanya. Memang demikian dari zaman dulu. Dan itulah yang disebut awliya'ahu. Liana syaitana ya'muru bizalik. Karena syaitan selalu menyuruh perbuatan keji perbuatan keji, berzinaan dan yang sejenisnya. Naam fakullu man nasara al fahsya wal munkar fahuwa min awliya'i isyaitan. Maka setiap orang yang menolong kekejian dan kemungkaran maka dia termasuk aulia syaitan, wali walinya syaitan. Setiap orang yang menolong, membela, mendukung, mendakwahkan kemungkaran dan kekejian itu wali-wali setan. Waqad yakunu an-nasra fit syirki wa mayuna fit tauhid. Kadang pembelaan mereka para wali-wali setan membela kesyirikan yang didukung kesyirikan yang itu menghilangkan tauhid fayakunu aziman maka menjadi besar urusannya wa qad yakunu dzalik atau kadang di bawah syirik kebid'ahan kemaksiatan setiap pembela-pembela itu disebut aulia syaitan Barakallahu fik. Jangan tertipu dengan sesuatu yang kadang seorang tertipu dengannya. Itu harus tahu ini bela apa ini orang. Kalau yang dibela adalah kemungkaran, kekejian, ini bukan waliullah. Jangan tertipu wajubahnya dengan imamahnya yang sebeduk. Jangan tertipu. Barakallahu fiik. Setan kadang melakukan talbis. Dikira waliullah, ternyata wali setan. Jelas yang namanya waliullah itu membela sunnah, membela tauhid. Bukan membela yang meng, yang bertentangan dengan keduanya, syirik dan bid'ah dan maksiat. Barakallahu fiik. Maka jangan takut dengan apa yang dilemparkan oleh setan, iblis, dan bala tentara, Jangan takut. Lemah tipu daya setan. Nah. Wa qauluhu maka firman Allah yukhawifu awliya'ah. Maka firman Allah Ta'ala dalam ayat yukhawifu menakut-nakuti para wali walinya min dalik ma waqa'a fil ayah qoblaha. Ini berkenaan apa yang terjadi sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya ialah alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang berkata kepada mereka manusia. Ini orang-orang musyrikin mengatakan kepada muwahhidin nabi dan para sahabatnya apa kata mereka orang-orang musyrikin, pembela-pembela syaitan? Innan nasa qad jama'u Sesungguhnya orang musyrik telah berkumpul mau menyerang kalian lagi. Ketika sahabat diajak oleh beliau mengejar orang musyrikin sampai di tempat namanya Hamraul Asad, maka terdengarlah ucapan orang-orang Mekah kembali ya, mempersiapkan persenjataannya mau menyerang kalian lagi fakhshawhum kalian takut loh dari mereka apa kata Allah fazadahum imana maka menambah keimanan kepada nabi dan para sahabat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat bersandar fangqalabu bi matin minallah maka mereka kembali ke kota Medina. Ternyata orang kafir takut. Ini sudah capek, letih, sudah terluka kok masih berani ngejar kami ya? Hmm. Kekuatan apa ini? <laughs> Takut mereka, tidak berani menghadang Nabi dan para sahabat. Maka karena mereka pulang ke Mekah, tidak berani karena melihat sahabat yang terluka itu masih semangat maju Memang yang dicari oleh mereka mati syahid. Adapun orang musyrik lari dari kematian. Orang mukmin mencari kematian. Berani walaupun terluka. Nabi terluka sampai uh, topi perangnya pecah. Pelipisnya berdarah. Gigi gerahamnya pecah. Berani maju. Begitulah para sahabat maka Fangkalabu bi ni'matin minallah mereka para sahabat kembali ke kota Madinah. Naam dengan sebab nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Orang musyrik diberikan rasa takut. Ya. Itu sudah pertolongan. Orang musyrik takut. Itu sudah pertolongan dalam peperangan. Senjata segede apapun, kalau yang megang penakut, gimana kira-kira? Tidak bermanfaat. Itu sudah kalah namanya. Dan Allah menangkan dengan nikmat rasa takut di hati mereka. Wa fadlin dan keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Mereka selamat tidak e, bertemu dengan mereka dan mereka pulang. Lam sashum su' mereka tidak ditimpa kejelekan wattaba'u ridwanallah wallahu dzufadlin azim mereka mengikuti keriduan Allah Keriduan Allah mereka cari mati syahid membela agama. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Baru pada ayat ini innama dalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu ayat sebelumnya. <coughs> itu ayat sebelumnya. Makanya kata Syekh ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat 173 74 baru ayat ke-75. Barakallahu fiik. Maka wadzalika liyasudduhum an wajib. Yang demikian itu bahwa orang-orang musyrikin menghalang-halangi para sahabat. Min wa'an wajibin dari kewajiban min wajibati din dari kewajiban agama wahwal jihad yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah setelah orang bertauhid diusir dari kota Mekah. Iya. Maka fayukhawifunahum bidzalik. Ketika mereka ber, berada di Khamraul Asad, lihat mereka memberikan ucapan yang itu membuat orang takut. Orang musyrik sudah kembali mempersiapkan pasukannya. Takutlah kamu. Itu. Ditakut-takuti supaya tidak berani maju lagi. Itulah yang dilakukan mereka. Wa kadzalika ma yahsulu fi nafsi man arada. Demikian pula Demikian pula kata Syekh barang siapa apa yang terjadi pada diri seorang yang arada ayya murabil ma'ruf wa yanha 'anil munkar Demikian pula kadang apa yang terjadi pada jiwa seorang. Apa itu? Orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan mencegah barang mungkar. Orang amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang dilakukan oleh setan? Taib. Fayuhawifahu as-syaitan. Yang dilakukan oleh setan ialah yukhawifan, yukhawifunahu, menakut-nakuti. Hmm. Supaya apa? Liyasuddah an hadzal amal. Supaya menghalang-halangi mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu perkara yang besar nilainya, tiang tegaknya agama ini syariat ini tegak dengan amar ma'ruf nahi mungkar maka ketika ada orang mau berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar setan membisiki jangan dulu nunggu umat siap sekarang belum saatnya menyampaikan dakwah tauhid dakwah sunnah jangan dulu Lalu kapan? Ya. Barakallahu fikum sehingga orang takut menerangkan dakwah tauhid dan sunnah. Kenapa? Kalau saya menerangkan itu nanti jamaah saya gimana Pak Ustad? Lalu tidak boleh terangkan lagi. Barakallahu fikum. Itu namanya bisikan setan takut ditinggal orang takut ditinggal masaknya sehingga diem tidak mau bicara dan diam seribu bahasa mau ngomong nanti gimana belakangnya nggak ngomong saya harus bicara ayo setan membisikin terus jangan-jangan dulu nggak jadi amar ma'ruf nahi ah yang penting jenengan sholat dulu yang penting ibadah sholat. Sehingga takut menerangkan dakwah tauhid. Hakada. Ini bisikan setan dan para wali-wali. Nah, wa kadzalik man yaqa ma yaqa'u fi qalbi da'iyah. Demikian pula apa yang terjadi kata Syekh di hati seorang dai. Hmm apa yang terjadi di hati seorang dai pakai dai pakai ain ya dai orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar apa yang terjadi seorang dai falhasil anna syaitan yukhawif kullaman arada ayakuma biwajib seorang dai kadang takut menyampaikan kebenaran kenapa karena ditakut-takuti oleh syaitan. Dan nanti pada hari kiamat Inna Allah, yuhasabul abdu yaumal kiamat. Nanti Allah akan menghisab di hari kiamat. Lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kenapa tidak menegakkan amar ma'ruf, mencegah yang mungkar? Fayaqul, hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, khasyitun nas." Wahai Rabb, saya takut kepada orang. Takut menerangkan kebenaran. Takut kepada manusia. Fayaqul Allah mengatakan iya ya ahaku antaksha kepada saya engkau lebih pantas untuk takut rawahu ibnu majah hadis riwayat ibnu majah maka seorang dai tugasnya hanya menerangkan dengan hikmah, dengan benar, dengan dalil, dengan bahasa yang baik, dengan penuh kasih sayang. Dan itulah kewajiban seorang dai. Tidak boleh menutup-nutupi kebenaran atau membuat rancau sebuah kebenaran sehingga orang tidak mau mengikuti kebenaran. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak manusia kembali kepada jalan yang lurus jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Suka atau tidak suka, kita harus mengikuti jalan ini. Inilah jalan yang harus ditempuh oleh setiap dai ilallah. Nah, berbeda dengan dai-dai yang kadang mengajak kepada kebatilan. Kebatilan dia sembunyikan yang ditampakkan seolah kebenaran ya ketika ada seorang e, jamaah yang bertanya Pak Ustadz saya mau tanya apa itu apa hukum makan riba oh, nanti dulu kamu jawabannya di rumah ya Duh, sudah jelas ayatnya sudah jelas hukumnya tinggal dibacakan ayatnya bacakan hadisnya nasihati selesai Suka atau tidak suka itulah nasihat dari Allah dan Rasulnya. Jangan khawatir, nanti dia tidak lagi ngirim saya apa namanya? Uh, bingkisan, dan ngirim pulsa, dan ngirim macam-macam. Ini namanya dai mencari dunia. Nauzubillah min dalik. Maka takutlah kepada Allah. Itu seorang dai kadang muncul rasa takut ditakut-takuti oleh syaitan. Walhasil anna syaitan yukhawif kullaman arada ayyakuma biwajib. Kesimpulannya bahwa syaitan menakut-nakuti setiap orang yang ingin melakukan kewajiban. Fa'idha alqa syaitan fi nafsika al-khawf maka kalau setan melemparkan rasa takut pada dirimu, fal wajib alaika antaklama. Wajib bagimu untuk engkau ketahui annal iqdam ala kalimatil haq laisa huwa alladhi yudnal ajal. Hmm. Bahwa maju, maju di atas kebenaran menyampaikan kalimat yang benar itu bukanlah perkara yang akan mendekatkan ajal. Apa kalau saya ngomong benaran lalu langsung mati atau di mendapatkan kematian? Tidak. La yaduru man dhalla idah tadaitum. Tidak ada bahaya bagi kamu. Sampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Menyampaikan kalimat hak bukan mendekatkan kematian. Walaysa suqut wal jubnu bukan pula diem pengecut juben huwaladhi yub'idul ajal yang akan menjauhkan ajal apa kalau diem tidak bicara jadi selamat tidak ikhwan berbicara yang benar itu pahala Mengingkari kemungkaran itu kebaikan. Taib, fakamin da'iyatin. Berapa banyak dai-dai sodaabil hak haq yang dia menghalang-halangi kebenaran atau menerangkan kebenaran wa mata ala firasihi ternyata dia menerangkan kebenaran matinya di atas kasurnya. Wakamin kamin jabban. Berapa pula orang yang pengecut qad kutila fi baitih terbunuh di rumahnya. Ya. Jadi menyampaikan yang benar tidak mendekatkan ajal. Dia mengingkari kemungkaran bukan menjadikan jauhnya dari kematian. Sampaikan saja yang benar itu benar dengan hikmah, dengan bahasa yang baik, dan mohon kepada Allah dengan ikhlas. Kadang mungkin seorang tidak ikhlas, cuman keluar dari lisan saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh lisannya cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk ke hati. Karena dai ini cuman ngomong aja. Bukan dari dalam hati yang paling dalam menyampaikan nasihat. Namun kalau nasihat tersebut disampaikan dari hati yang paling ikhlas, masuklah ke hati orang. Sehingga orang itu berubah karena keikhlasan seorang dai ilallah. Itu yang diharapkan. Dan orang yang berdakwah di jalan Allah yang ikhlas itu bukan mencari masa yang besar. Bukan yang menerima banyak, Alhamdulillah. Tidak ada yang menerima, sudah selesai tugas kita. Sudah. Wa ma'ala rasul ilal bala. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Apalagi kita seorang da'i. Diterima Alhamdulillah. Tidak diterima urusan dia di hadapan Allah selesai. Kita tidur dengan nyenyak. Adapun yang tidak menerima itu urusan dia di hadapan Allah. Demikian Syekh mengingatkan jangan takut dengan setan karena setan memang pekerjaannya membuat orang takut beragama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.